Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uya Yahya yang saya hormati, saya akan menceritakan sedikit. Sekarang zaman sekarang ini banyak orang Islam yang kaya gitu. Kebetulan saya pernah kerja di orang kaya gitu. Bahkan dia punya mobilnya sampai 10 Pak, kalau nggak salah 10 -nya. Sedangkan saya Cirebon kita orang yang miskin ya saya lihat itu rumahnya sampai atapnya itu mau mau jatuh ke bawah gitu tapi di bawahnya masih banyak keluarganya gitu masih aktif keluarganya yang saya tanyakan apakah kalau seorang muslim yang berlebihan hartanya itu tidak peduli ke sesama muslimnya apakah ada ancaman dari Allah dan Rasulnya di mana gitu Buya Tolong penjelasannya. Mungkin pertanyaan saya cuma masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita ngoreksi dan melihat diri kita sendiri. Apakah di saat kita menjadi orang fakir atau di saat menjadi orang kaya? Memang dalam yang kami sebutkan dalam irama untuk menegur semuanya yang fakir jangan rengek minta-minta suka ini dan sebagainya yang kaya pun tidaknya peduli ini adalah kaidah umum tapi kita tidak boleh serta-merta lalu melihat melihat seseorang itu dari sisi negatifnya kalau ada orang punya 10 mobil bukan berarti dia berlebihan bisa saja karena buah anaknya banyak dan kebutuhannya adalah 10 mo mobil untuk urusan bisnisnya atau yang lainnya kita tidak tahu dan mungkin juga dia telah bersedekah lebih banyak daripada 10 mobilnya itu karena kita menemukan orang kaya yang memang dia rajin umroh tapi rajin sedekah juga. Nah, makanya kita kita yang perlu adalah jika anda menjadi orang kaya jangan sampai anda tidak perlu kepada orang fakir. Ini kok idahnya. Akan tapi di saat kita melihat orang kaya, kalau memang dia tidak baik dengan orang fakir, kita doakan. Kalau memang dia betul tidak peduli dengan urusan orang fakir, apalagi sampai tidak membayar zakatnya, tidak peduli, hatinya tidak cinta. Kalau sudah tidak cinta kepada sesama kaum muslimin, maka tidak ada iman dikhawatirkan dia orang munafik. Kalau orang munafik, ngeri ancamannya dan neraka jahanam selamanya. Tidak terenyau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Tidak punya rasa prihatin kepada saudaranya, tidak terenyuh melihat kekurangan saudaranya, mati hatinya, mungkin tidak punya iman di dalam hatinya, maka alamat su'ul khatimah, kalau su'ul khatimah dia bakal sengsara nanti di akhirat. Tapi kita tidak perlu ngurus orang per orang seperti itu. Akan tapi jika ada orang seperti itu ya jelek. Cuman kita tidak bisa, mungkin ada orang Masya Allah dia pakai mobil mewah, bukan dilarang mobil mewah. Loh kok mobilmu harganya 2 miliar? Tapi dia telah membantu lebih dari 5 miliar. Ya, loh kan. Kita tidak tahu. Memang ada orang yang koleksi mobil, toh. kikir luar biasa. Hanya bangga sama temennya cerita, saya telah beli mobil terbaru, harganya 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, rumah saya 16. Tapi temennya yang dengar cerita nggak pernah dapat apa-apa, yang pikir tetap mampir. Nah ini ada orang hanya bangga, oh, koleksi, koleksi mobil, koleksi sandal, koleksi tas. Dari kikir pelit. Ini sudah salah jalan dia. Tapi orang menikmati kekayaannya bukan dilarang. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Anda boleh dengan kendaraan yang mewah, yang bagus. Akan tapi urusanmu dengan manusia. Urusanmu dengan sesama manusia. Hendaknya kau perhatikan. Sehingga dia adalah orang yang menikmati kekayaannya, rumahnya gede, bagus. Akan tapi sedekahnya juga banyak. Ada pun masih ada yang tertinggal satu dua. Memang ini pekerjaan bersama. Jangan dibebankan kepada orang itu saja. Dan orang tidak harus lapor kepada anda atau kepada saya tapi ini pendidikan untuk umum untuk semuanya kalau kita melihat orang kaya yang ternyata dia berlimpah dengan hartanya, ya kita doakan semoga dia adalah orang kaya ahli surga, yang mudah peduli dengan yang di kiri kanan dan seterusnya. Tapi kalau ternyata dia tidak peduli dengan kiri kanan dan seterusnya, mungkin lemah ilmu, kurang ilmu, tidak ada pembimbingnya, tidak pernah ngaji. Berarti dia tidak kenal dengan Allah, tidak dekat dengan Allah. Maka ini sudah jauh dari Allah, jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zakat tidak dibayar, mungkin dolim dalam berdagang dan seterusnya. Neraka, ancamannya neraka. Baik. Tapi sisi lain lihat. Di saat kita dalam keadaan kekurangan, tentunya jangan sampai kita biasa merepotkan orang lain. Mensyukuri apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Merengek bukan sesuatu yang bahagia, bukan sifat yang mulia. Apalagi sampai kita merengek kemudian sambil mencaci orang lain. Merengek mencaci orang lain tidak. Lalu mengatakan kamu tidak peduli dengan urusan saya. Enggak, oh, jangan dianggap tidak peduli. Umat kan bukan kamu saja. Seorang ngadu orang lain, eh, orang kaya kamu kok kikir banget, kami orang fakir tidak kau perhatikan loh. Lah kamu baru ketemu saya, yang saya katakan dia telah menyantuni anak yatim seribu, dua ribu, tiga ribu. Kadang-kadang dari orang fakir sendiri juga suudon kepada si kaya. Ini juga bermasalah. Jadi seolah-olah si kaya kalau berbuat baik harus lapor kepada si fakir itu semuanya. Orang fakir banyak sekali. Dan orang tidak disuruh untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Intinya bahwasanya sederhana. Jika Anda menjadi orang yang cukup tolong, jangan sampai punya sifat jelek. Mana keimananmu? Mana rasa saling mencintaimu? Mana ikhtar mementingkan orang lain? Mana kepedulianmu dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau tidak peduli dengan umat Nabi Muhammad, Nabi tidak akan peduli dengan kita. laisa minna malam malam, malam, yahtam bi amril muslimina Walaysa minna malam yahtami amil muslimina. Yang tidak memperduli dengan urusan kaum muslimin bukan golongan kami. Yang tidak punya kasih sayang kepada yang fakir yang lemah bukan golongan kami. Jadi bukan golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini tadi bimbingan untuk semuanya, untuk buat perubahan. Dan kaidah di dalam belajar adalah sederhana. Jadikan ilmu adalah untuk aku. Tapi betul yang ditanyakan tadi untuk memberikan solusi. Kalau ditanya orang boleh, tapi jangan sampai di saat kita belajar ilmu untuk menilai orang lain. Si kaya langsung ngomong, oh, ini betul yang diomongin Buya itu orang suka minta-minta. Oh. Kenapa kok ngomong? Si kaya dengar bagian orang kaya harus dermawan tadi dengar. Si fakir dengar yang butuh yang dibutuhkan oleh orang fakir. Yaitu apa? Jangan merengek, jangan minta-minta, jangan repotkan orang lain. Tapi sekarang sering melihat lawannya langsung. Kalau orang kaya yang hadir di majelis langsung mengatakan betul kata Buya, orang fakir gak tahu diri. Ha. Si yang langsung menilai orang kaya gak pernah peduli. Mana ilmunya? Ilmunya bukan untuk aku, ilmunya untuk orang lain. Salah. Sekarang kita duduk di sini untuk belajar. Siapa Anda? Kalau Anda adalah orang kaya, ayo menjadi orang kaya selamat ini loh. Contoh aja tadi. Memberikan pertolongan pada orang lain. Jangan egois. Jangan mikirkan hanya makanan-makanan sendiri. Anak-anaknya sendiri. Makanya beberapa waktu yang lalu masalah yatim itu. Ayo kita punya gerakan untuk menggedekan umat. Untuk membangun umat. Mendidik anak-anak. Kita tawarkan beasiswa Maksudnya biasa siapa yang membantu? Ada kita salurkan ke pondok-pondok. Jangan sampai ada tetangga kita tidak bisa sekolah, jangan sampai ada tetangga kita tidak bisa mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Karena kefakirannya nggak nggak boleh. Sekarang kita tanggung bersama. Makanya seperti ini kita buat pesantren dan sebagainya. Ini sama. Karena di situ adalah anak-anak yang mau belajar menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari anak-anaknya umat manusia. Sehingga yang belajar di sini adalah orang kaya, orang melarat. Yang melarat alhamdulillah tertutup. Yang kaya, orang tuanya membantu dengan cara yang lain. Intinya bagaimana kita ini merasa bagi yang mampu membantu yang lainnya. Bagi yang tidak mampu jangan sampai gara-gara ketidakmampuannya tidak punya kesempatan belajar yang benar. Dan mohon didoakan kita terus buat program sekolah yang banyak. Pondok-pondok yang banyak. Sampai nanti bisa membantu anak-anak. Tidak ada. Nanti kita tidak boleh melihat orang yang tidak bisa belajar. Semuanya harus punya kesempatan belajar. Baik inilah jadi lihatlah ilmu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita adalah orang kaya segera sadar kalau sudah mati tidak berguna itu harta, tidak punya tidak berguna itu kekayaan, akan hilang begitu saja. Tapi kalau sudah kita gunakan untuk kebaikan, makanya program yang kita tawarkan di sini mulai dari media radio, pesantren, untuk biayaan anak-anak pondok, pembangunan pondok dan sekolah dan seterusnya. Ini adalah lahan untuk kita perhatikan. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di kiri kanan kita tolong diperhatikan orang yang hidup bersama kita di dalam rumah kita dari pembantu kita, kemudian tetangga kita, masyarakat kita. Lihat, selama ini ini adalah hal yang sering dirubahkan oleh hamba-hamba Allah. Sehingga hidup terasa susah, susah, susah. Wallahu a'lam bishawab.